Sekarang insya Allah kemudian Allah kita akan membahas materi apa yang bisa kita bahas dari beberapa hukum yang berkenaan dengan puasa Ramadan. Ya, dimulai dari uh, mulai penentuan Ramadan yang harus kita lakukan itu saja ya, secara keseluruhan umat Islam sejak bulan Syawal uh, yang mereka lakukan adalah melakukan apa ini ihfa Syawal, Syaban ya, menghitung hari-hari pada bulan Syawal. artinya karena penentuan masuk waktunya Ramadan sudah kita ketahui adalah dilihat berdasarkan uh, pada hari ke-29 ya, tanggal 29 dari bulan Syaban maka pada waktu itulah kaum muslimin secara keseluruhan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat hilal, ya, untuk melihat hilal agar mengetahui kepastian masuknya bulan Ramadan. Apakah besoknya kalau mereka melihat hilal dan kalau mereka tidak melihat hilal atau terhalangi oleh awan, maka menggenapkan hari pada bulan Syaban menjadi 30, 30 hari. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu id fa akmilu sya'bana 30 berpuasalah kalian karena melihat hilal dan seperti berdurusisilah kalian saat ketika melihat hilal bulan sabit. Kalau terhalangi oleh awan atau mendung, maka genapkanlah atau sempurnakanlah jumlah bulan Syaban menjadi menjadi 30 hari. Yang kita ketahui eh, bulan Syaban itu tanggal 29 hari Selasa. Ya. Hari Selasa benar tanggal 29 hari Selasa, maka hari Selasa sore hari itulah waktu dilihat hilal. Alhamdulillah karena ini adalah masalah yang berhubungan dengan kemaslahatan seluruh kaum muslimin dan pemerintah kita telah memiliki tim ru'yah ya, tim ru'yah, tim yang khusus untuk melihat hilal. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mencukupkan dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun kalau ada yang ingin juga melihat di antara kita ya silakan. Apa yang dilihatnya nanti disampaikan kepada pihak pemerintah dalam hal ini agama mungkin. Maka itu diperbolehkan yang jelas keputusan penentuan masalah hilal, masalah Ramadan, masuknya Ramadan, Idul Fitri itu adalah masalah-masalah yang menyangkut kemaslahatan keseluruhan kaum muslimin karena ibadah puasa dan Idul Fitri itu adalah ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah, maka kita tunggu pengumuman dan keputusan dari pemerintah yang telah memutus atau yang nanti akan memutus tim untuk melihat hilal. <clears throat> ya, jadi setelah kita mendapatkan berita, setelah kita mendapatkan berita baik itu dengan melihat hilal atau misalnya pemerintah menerima persaksian dari orang-orang yang bersaksi dan disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih itu persaksiannya dua orang yang adil bahkan juga satu orang pun juga bisa selama pemerintah menerima persaksian mereka atau juga dengan menggenapkan dengan menggerakkan bulan Syakban menjadi 30 hari, maka pada waktu itulah kita telah yakin mengetahui maksudnya, maksudnya bulan Ramadan. Dan di sini kita ketahui larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin karena kejahilan, yaitu mereka mendahului puasa sebelum masuknya bulan Ramadan dengan alasan untuk berhati-hati ini tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa sunnah yang kebetulan itu bertemu dengan hari puasanya. Misalnya orang yang terbiasa puasa hari Senin, Kamis, hari Kamis. Kebetulan sebelum Ramadan bertepatan dengan kebiasaannya. Maka ini tidak mengapa karena niatnya adalah untuk kebiasaannya dalam ibadah tersebut. Bukan karena berhati-hati. Adapun orang-orang yang berhati-hati dengan alasan hati-hati mendahului Ramadan maka ini dilarang. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تقدموا رمضان لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا يصوم صوما فليصومه Janganlah kalian berpuasa pada mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang terbiasa melakukan puasa ibadah puasa sunnah, maka dia bisa berpuasa pada hari hari tersebut. Bahkan dalam sebagian hadis sahih yang lainnya disebutkan adanya kemakruhan, dibencinya berpuasa setelah muntasaf Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Itu dibawakan hadisnya dalam Sahih Sahihin dan sanadnya sahih apa hasrat Yang ini diterangkan oleh para ulama pengertiannya yaitu bagi kaum muslimin agar mereka itu bisa mempersiapkan dirinya menghadapi puasa yang wajib mengenai puasa yang wajib sudah kita ketahui termasuk kesalahan adalah orang-orang yang berusaha untuk berlomba-lomba atau bersemangat menjalankan hal-hal yang sunnah tapi kemudian itu menjadikannya terlalu melaksanakan perkara yang wajib dengan dengan sempurna. Ini yang dilarang. Adapun bagi orang-orang yang terbiasa berpuasa sunnah dan ini tidak mempengaruhi dirinya, maka ini diperbolehkan dan tidak termasuk ke dalam ke dalam larangan tersebut. Lebih jelas dalam hari lainnya riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih juga atau dengan sanad yang hasan ini Rasulullah kata ini Ammar bin Yasir sahabat yang mulia pernah mengatakan man shoma yawmal ladzi yushakku fihi faqad asaba Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berpuasa pada hari yang masih dilakukan padanya maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari yang masih diragukan adalah hari yang belum ada kejelasan masuknya bulan Ramadan pada pada waktu tersebut. Ini tidak diperbolehkan kita berpuasa sampai datang kepada kita berita masuknya bulan Ramadan melalui uh, pengumuman pemerintah atau dengan menggunakan bulan Syawal atau persaksian seorang yang diterima persaksiannya, persaksiannya oleh pemerintah, maka ini barulah dikatakan yakin kita. Sampai sebagian ulama menjelaskan bahwa kalaupun misalnya seseorang itu mendapatkan berita tentang masuknya bulan Ramadan di pertengahan hari, mungkin di siang hari sudah jam 10 siang atau sudah jam 12 atau bahkan sudah menjelang asar misalnya dia dapat berita maka mereka mengatakan Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika dia dapat berita waktu itu maka langsung dia dia berpuasa. Dia menyempurnakan puasanya sampai matahari terbenam pada waktu maghrib yang kemudian nanti diperselisihkan apakah dia ini mencukupi sehingga tidak perlu dia menggantinya atau dia perlu menggantinya di hari yang lain. Wallahu a'lam pendapat yang terdekat dalam hal ini adalah itu mencukupinya karena dia mengetahui bulan Ramadan tersebut ketika sudah di tengah hari dalam keadaan mendapatkan uzur. Mendapatkan uzur ini bagaimana yang disebutkan oleh uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehubungan dengan puasa Ashura dalam hadis yang sahih. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat yang pada waktu itu sudah makan atau belum makan diperintahkan untuk yutimu atau yaumin menyempurnakan puasa pada sisa hari mereka dan mereka tidak diperintahkan untuk mengkodoknya atau menggantinya. Maka ini termasuk hal yang e, diperhitungkan dalam masalah ini. Oleh karena itulah benar-benar harus sudah yakin sampai kepada kita berita masuknya bulan Ramadan baru kita melaksanakannya agar kita tidak terjerumus dalam kebingungan yang disebutkan dalam dalam hadis yang seperti ini. Kemudian yang berhubungan dengan puasa Ramadan yang paling penting, ketika masuk bulan Ramadan, jangan lupa kita berniat. Berniat. Kita berniat mulai dari awal masuknya Ramadan dan niat itu dilakukan sebelum terbitnya fajar. Dalam hal ini ada ulama yang mengatakan satu niat di awal malam Ramadan itu sudah cukup untuk seluruh bulan Ramadan ada juga yang mengatakan setiap malam harus berniat. Yang jelas kenapa yang dipilih oleh Syekh ini, kalau saya ingat ingat adalah cukup di awal malam. Cukup di awal malam akan tetapi kalau kita melakukan pembatalan puasa di tengah-tengah Ramadan karena uzur, karena karena sakit atau karena safar, maka setelah kita tiba dari safar atau dari sakit, kita harus berniat lagi di malam harinya. Jadi kalau kita tidak membatalkannya sebulan penuh maka tidak perlu cukup di awal di awal malam pertama kali masuknya bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dari Hafsah ya. Dari saudara dari Hafsah bintu Umar bin Khattab istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yujmi isyama qabla fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menghimpunkan niat berpuasa sebelum mata apa ini sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi untuk puasa yang wajib itu seseorang harus meniatkan berpuasa sebelum terbitnya terbitnya fajar di malam hari atau sebelum terbitnya fajar mungkin waktu dia sholat apa ini sholat isya atau sholat tarawih dia boleh sudah berniat waktu itu dalam hati ya dan sudah kita tahu ya itu adalah tempatnya dalam hati dan tidak perlu dilaporkan berdasarkan kesepakatan para ulama ya berdasarkan kesepakatan para ulama ahli bahasa bahwasanya niat itu tempatnya dalam hati dan tidak perlu di tidak perlu dilapaskan dalam hadis yang lain jadi hadis yang pertama itu sahih riwayat Abu Dawud Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dengan salat yang sahih. Hadis yang kedua riwayat An-Nasa'i yang saling menguatkan dengan hadis yang pertama tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yubayyitu siyama min al lail fala siyama lahu." Man lam yubayyitu siyama min al lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak membermalamkan ya, melakukan niat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Ini juga riwayat yang sanatnya, rawi-rawinya semua terpercaya, kecuali ada perawi yang bernama Ibnu Jurayj. Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Ibnu Jurayj yang dia ini meriwayatkannya dengan an anak maka akan tetapi hadis ini dikuatkan dengan hadis yang yang sebelumnya. Maka ini untuk puasa yang wajib. Jadi ingat, puasa yang wajib, puasa Ramadan, atau ketika kita membayar utang, atau puasa wajib yang lainnya, maka syaratnya niat itu dilakukan pada malam hari. Berdasarkan dua hadis ini. Adapun pada puasa yang sunnah, sudah kita ketahui, ini tidak merupakan tidak merupakan syarat karena para ulama berdalil dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu ingin melaksanakan puasa sunnah, beliau bertanya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, Hal indakum goda, apakah kalian memiliki makan untuk siang hari? Maka apa yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam hal indakum goda wa illa fa inni shaim. Apakah kalian memiliki makanan di siang ini? Kalau tidak maka aku maka aku adalah e, aku ingin berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya apa ini melakukan niat di malam hari berarti puasa yang sunnah itu tidak tidak merupakan kewajiban. Boleh dilakukan siang hari. Ketika seorang ingin berpuasa maka dia boleh berpuasa berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ini. Kemudian yang berhubungan dengan setelah itu uh, waktu saum. Kapankah waktunya berpuasa? Ya ini jelas eh, <clears throat> perkara yang sudah kita ketahui yang disebutkan dalam hadis yang sahih apa ini dalam ayat Al-Quran ya firman Allah Subhanahu wa taala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr maka minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih yaitu apa ini cahaya di siang hari ketika petanda masuknya waktu siang dari benang hitam yaitu gelapnya malam ketika terbitnya fajar ketika terbitnya fajar. Yang sudah kita ketahui ketika turunnya ayat ini, salah seorang dari sahabat mengambil tali putih dan tali hitam yang kemudian diletakkan di bawah bantalnya karena dia salah memahami ternyata maksudnya benang putih dan benang hitam di sini adalah putih itu adalah cahaya siang hari ketika matahari nanti akan terbit ya sebelum sebelum terbitnya matahari kemudian benang hitam adalah gelapnya gelapnya malam maka inilah waktu yang e, disyariatkan pada waktu itu kita melaksanakan ibadah puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya terbenamnya matahari. Ya sudah kita ketahui bahwasanya <clears throat> penentuan waktu terbitnya fajar dan terbenamnya matahari itu diterangkan oleh para ulama itu bisa disaksikan dengan mata telanjang bisa dikasihkan dengan mata telanjang dan juga menggunakan alat-alat yang membantu pandangan mata. Itu diterangkan oleh Fatmullah Jinadah Imam bahwa itu diperbolehkan. Itu hukumnya sama dengan pandangan mata seperti orang pakai teropong misalnya. Itu diperbolehkan. Tidak ada larangan dalam masalah ini. Maka uh, waktu terbitnya Fajar Sadiq bahwa terbitnya Fajar Sadiq yang sudah kita ketahui Fajar Sadiq itu adalah cahaya merah yang membentang di ufuk sebelah timur yang diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih itu bentuknya seperti ekor serigala. Seperti ekor serigala inilah yang namanya fajar sodik. Adapun fajar kadir itu diterangkan bentuknya Uh, nah, jadi uh, apa ini fajar fajar sodik itu adalah apa ini cahaya merah ya yang diperhitungkan mulai munculnya sedikit cahaya tersebut, bukan setelah tersebarnya. Inilah yang kemudian dikuatkan oleh beberapa ulama bahwa pendapat inilah yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan masalah ini. Adapun fajar kasih tadi yang saya bilang, keliru tadi ya, fajar saja itulah yang merupakan yang dibilang seperti ekor serigala yang bentuknya warna putih dan membentang. Dan ini kadang-kadang menipu pandangan mata manusia sehingga dikira sebagai waktu terbitnya fajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Kulu wa syrabu wa la wa kulu washrabu hatta yaqtarid yaqtarid lakum al-ahmar." Maka dan minumlah dan janganlah kalian tertipu dengan cahaya putih yang musaat yang meninggi, apa ini yang vertikal dia bentuknya. Maka dan minumlah dan janganlah kalian tertipu dengan cahaya terang yang memanjang atau yang vertikal bentuknya. luas washrabu makan dan minumlah sampai kalian melihat adanya cahaya merah. Adanya cahaya merah. Perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menerangkan tentang fajar itu tidak menyebutkan bahwasanya fajar tersebut harus tersebar. Jadi ketika muncul pertama kali cahaya merah itu sudah diperhitungkan sebagai masuknya masuknya waktu fajar. Nah, oleh karena itulah ini merupakan satu e, petunjuk bagi kita semua dan satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita akan e, lihat hadis-hadis yang saya yang menjelaskan tentang keutamaan mengakhirkan sahur, keutamaan mengakhirkan sahur yang ini merupakan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah yang saat ini banyak ditinggalkan manusia, ya, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Setelah jelas-jelas waktunya masuk itu saja dan waktu sahur itu saja sebelum terbitnya terbitnya fajar. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis ya yang sahih tentang beberapa keringanan seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan atau sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida sami ahadukum nida wal ina'u fi yadihi fala yaqahu hatta yakfi hajatahu minhu." Jika salah seorang dari kalian mendengarkan suara azan, mendengarkan suara azan, sementara gelas atau piring masih ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya sampai dia menunaikan hajatnya, menyelesaikan makan atau minuman tersebut. Ini jelas keringanan. Jadi jelas keringanan termasuk uh, pengecualian ya bagi orang yang tinggal menghabiskan saja itu diperbolehkan berdasarkan hadis ini dan ini termasuk keringanan dari dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa juga di sini uh, <clears throat> pengertian daripada summa yutimu siyama ilal lain setelah tadi terbitnya fajar sudah kita ketahui secara lengkap kemudian dia menyempurnakan puasa sampai malam hari pengertian malam hari diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tidak akbal lain min hahuna وأدبر النهار منها وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم kalau malam itu telah datang dari sini dan siang telah pergi dari arah sini dan matahari telah terbenam maka itulah waktunya berbuka puasa bagi bagi orang yang berpuasa. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya yang menjadi ukuran untuk berbuka puasa adalah ketika terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari artinya hilangnya lingkaran matahari di ufuk sebelah barat. Jadi kalau setelah terbenam di ufuk sebelah barat dengan tanda hilangnya atau ini kursus syams yang lingkaran matahari, maka itulah waktu berbuka puasa. Itulah waktu berbuka puasa. Jadi barang siapa yang mungkin tinggal di daerah di daerah yang arah baratnya tidak terhalang gunung atau tidak terhalang bangunan, maka dia bisa menyaksikannya langsung dan bisa berbuka sesuai dengan apa yang dilihatnya. Tetapi kalau dia tidak bisa melihatnya dan tidak ada orang yang menginformasikan kepadanya, maka dia mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, telah diterapkan dalam masyarakat kita. Kalaupun dia melakukan sesuatu yang diketahuinya dari berita atau dilihatnya sendiri, maka Janganlah dia menyebarkan atau memperlihatkan supaya nanti tidak membuat fitnah bagi bagi masyarakat yang belum mengetahui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. <clears throat> Kemudian eh, ikat ya, yang berhubungan dengan sahur ini juga saya perlu jelaskan karena besar keutamaannya dan untuk mengingatkan kita. Masalah sahur kalau ini disebutkan dalam banyak eh, hadis-hadis uh, yang sahih tentang keutamaannya, bahkan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah yang keras sekali. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa ahli kitab aklaqus sahab." Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahlu kita adalah dengan adanya makan sahur. Dengan adanya makan sahur. Ini berhubungan dengan masalah membedakan Islam dengan syariat yang lainnya. Ini merupakan penekanan yang kuat. Penekanan yang kuat. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya tentang perintah yang ini menunjukkan sahur itu adalah perkara yang dianjurkan dengan sangat. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama apa ini yang yang mereka itu mengeluarkan dengan hadis-hadis yang di sini terdapat perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan tentang sahur dan e, anjuran untuk melakukannya. Keutamaan sahur disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih Pertama, sahur itu adalah makanan yang diberkahi. Dari Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al barakatu fi salasatin. Al jama'atu was was sahur." Barakah itu terdapat dalam tiga hal. Pertama dalam jamaah, dalam makanan sari, makanan sari itu roti, roti yang direbuskan dimasukkan dalam kuah ya, dan pada sahur. Juga hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ja'ala al-barakata fi as-sahur wal qail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan pada makan sahur dan pada takaran ya, takaran dengan kain. Sahur ini jelas menunjukkan keberkahan pada sahur. Jelas keberkahan yang pertama adalah karena itu merupakan takdir terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hikmahnya sahur jelas itu akan menjadikan seseorang itu kuat untuk berpuasa sehingga dia melaksanakan ibadah yang agung ini dengan dengan nasyid ya dengan penuh semangat. Saya sudah pernah berkali-kali bahwasanya di antara syarat amal itu sempurna ya sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al aqdu bil quwwah melaksanakannya dengan dengan semangat, dengan kekuatan ya, bukan dengan malas-malasan. Dan ini jelas terlihat sekali apa ini hikmah daripada syahur untuk untuk apa ini menjadikan seorang itu semangat dalam melaksanakan ibadah Allah yang satu ini. Keutamaan berikutnya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal mutasakhirin. Allah dan para malaikat bersalawat mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang melakukan sahur. Dalam hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda As-sahuru aklatun aklatun aklatu barakatin فلا تدعوه ولو أن يجرأ, أن يجرأ أحدكم جرأة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين Sahur itu adalah makanan yang diberkahi. Maka janganlah kalian meninggalkannya meskipun cuma dengan meneguk seteguk air, meminum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa menyampaikan salawat bagi orang-orang yang melakukan sahur, orang-orang yang makan makan sahur. Kita sudah ketahui bahwasanya salawat dari Allah pengertiannya adalah pujiannya di hadapan para malaikatnya terhadap orang tersebut dan juga rahmat dan pengampunan darinya. Adapun salawat dari para malaikat adalah doa kebaikan, doa permintaan ampun dari para malaikat bagi orang-orang yang melakukannya. Ini jelas merupakan keutamaan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi orang-orang yang menerapkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Kemudian hal yang berhubungan dengan sahur seutama-utama yang dimakan pada waktu sahur adalah asamar, korma ya, korma yang kering. Korma yang terbiasa kita lihat itu yang paling utama dalam hadis sahih riwayat Abu Daud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmat sahuril mukmini atamru. Sebaik-baik makan sahur orang yang beriman adalah atamr. Atamr maka korma. Eh, maka ini tidak ada salahnya kalau seseorang menyiapkan dirinya saat ini untuk membeli korma untuk persiapan sahur nantinya. Karena kita akan baca juga bahwa Hormat ini termasuk yang diutamakan juga ketika berbuka, ketika berbuka puasa. <clears throat> Adapun bagi orang yang tidak apa ini mampu atau tidak mendapatkan kamar atau korma, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang tadi, tasaharu walau bijur atim bijur atima bersahurlah meskipun dengan seteguk seteguk air. Jadi ini perintah untuk penekanan tentang anjuran untuk bersahur meskipun dengan dengan seteguk air juga menunjukkan kepada kita bahwa termasuk yang dianjurkan waktu bersahur adalah meminum meminum air air putih. nah. nah. Kemudian yang berhubungan dengan sahur juga anjuran untuk mengakhirkannya. Anjuran untuk mengakhirkannya yaitu seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, mengakhirkan sahur itu sampai sekitar bacaan 50 ayat dari Al-Quran. Jadi tidak sampai benar-benar terlalu dekat dengan fajar, tapi ada jarak sedikit sekitar bacaan sekitar bacaan 50 ayat daripada Al-Quran seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Zaid bin Sa'id radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila salati. Kami <clears throat> pernah bersahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kami berdiri melaksanakan sholat subuh. Kultu perawinya bertanya, kam kana bainal adzan wa sahur? Kapankah atau berapakah jaraknya waktu antara azan dan sahur yang kalian lakukan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala qadra 50 ayat. Sekitar bacaan 50 50 ayat daripada Al-Quran. Dan ini termasuk kebiasaannya orang Arab ya. Kebiasaannya orang Arab mereka itu mereka itu menentukan waktu dengan dengan satu perbuatan agar lebih mudah untuk dipahami. Sekaligus ini mengisyaratkan bahwasanya kebiasaannya para sahabat dulunya mereka itu ketika selesai sahur dalam rangka menunggu datangnya waktu sholat subuh mereka membaca membaca Al-Quran dan merenungkan merenungkan kandungan maknanya sehingga mereka menyebutkan takdir waktu tadi dengan apa yang terbiasa mereka mereka lakukan. Nah jadi demikian eh, sahur ya jadi disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih maka hukumnya sahur ini adalah merupakan perkara yang sangat dianjurkan ya perkara yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha untuk menghidupkan sunnah yang agung ini agar kita mendapatkan keberkahan, keberkahan dan pahala yang sempurna dari dari puasa kita. Kemudian eh, pembahasan berikutnya perkara-perkara yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Seperti pada penjelasan yang saya terangkan pada pertemuan dua hari yang lalu, bahwa puasa itu bukanlah cuma sekedar menahan lapar dan haus. Tapi puasa itu adalah upaya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin yang tentu saja sering diterangkan hikmahnya adalah untuk mencapai takwa seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun agar kalian mencapai takwa oleh karena itu tidak dibenarkan orang yang hanya berpuasa dengan menahan lapar dan dahaga tapi kemudian dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan terlebih-lebih lagi dalam dalam bulan Ramadan. Hadis-hadis yang saya dalam masalah ini sudah kita ketahui. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man lam yada qaul zuri wal amal bihi, falaysa lillahi azza wa jalla hajatun ayat ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan melakukan perbuatan yang buruk, maka Allah tidak butuh perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Jadi seperti yang saya terangkan kemarin hikmahnya, Ibnu Rajab menerangkan dalam kitabnya lapor Lataiful Ma'arif tentang faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala Inna taqarrub ila Allah azza wa jalla bi tarkil mubahat la yatimmu hat illa ba'da taqarrub ilaihi bi bi tarkil muharramat. Meninggalkan atau mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah asalnya, ya makan dan minuman asalnya mubah. Maka dalam bulan Ramadan kita diperintahkan untuk melakukannya. Kata beliau ini tidak akan sempurna diterima kalau kita tidak meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan secara asal. Sampai beliau mengatakan orang yang bersemangat untuk sekedar berpuasa dengan meninggalkan makan dan minum, tetapi tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan, ini perumpamaannya seperti orang yang disibukkan dengan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, padahal dia belum menjalankan hal-hal yang diwajibkan baginya, maka ini jelas sudah tidak diterima. Oleh karena itulah, kita kembali kepada penjelasan yang saya sudah terangkan panjang lebar pada pertemuan awal bahwa puasa itu fungsi utamanya atau hikmah yang paling agung ini adalah untuk mencapai takwa. Yang takwa itu hakikatnya adalah setiap nufus, pensucian jiwa, pembersihan hati. Oleh karena itu, lah pada kesempatan berpuasa itu kita dianjurkan sebanyak-banyaknya <clears throat> untuk menghindarkan hal-hal yang merusak jiwa manusia, mengotori hati manusia, dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apalagi sudah kita tahu kemarin keutamaannya puasa yang disebutkan dalam hadis yang sahih asyam atau asomu Junnatul junnatun yastajinnu bihal abdu minan puasa itu adalah perisai junnah ya tameng yang menghalangi seseorang hamba dari dari api neraka Kemudian selanjutnya hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa. hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa. Dalam kitab tentang sifat kaum nabi ini disebutkan urutannya saya bacakan. Yang pertama, apa ilmu yusbihu junuban. Orang yang berpuasa bangun tidur setelah dia tahu kemudian dia tidur mungkin setelah itu dia bangun dalam di, apa ini di pagi hari misalnya atau di waktu subuh dalam keadaan junub. Baik itu dari istilah mimpi atau dari berhubungan suami istri sebelum sebelum fajar. Ini diperbolehkan dan tidak mempengaruhi puasanya. Seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi kasih yaktasilu wa yasum. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika telah masuk fajar, beliau dalam keadaan junub dari mengumpuli istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, bersiwak bagi orang yang berpuasa. Bersiwak perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dikhususkan pada waktu puasa atau tidak berpuasa. Seperti hari yang pernah kita baca dalam kitab Bulughul Maram, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum siwaki 'inda kulli wudhu." Kalau seandainya aku tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak enggak kulli wudhu pada setiap waktu melaksanakan melaksanakan wudhu. Di sini sudah kita terangkan kemarin Syekh Utsaimin dan Syekh Abdul Al memilih waktu ber, waktu berjilbab di sini adalah ketika berkumur-kumur. Kalau kita bisa gunakan siwak dan sikat gigi itu bagus, kalau tidak bisa cukup dengan tangan kita. Itu sudah termasuk mendapatkan keutamaan siwak atau dengan kain misalnya atau dengan alat yang lain. Ada juga yang mengatakan waktunya adalah sebelum berwudu di awal. Yang jelas di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidak mengkhususkannya. Ada sebagian ulama yang memakruhkannya ketika berpuasa karena katanya menghilangkan bau mulut yang itu disebutkan dalam keutamaannya hadis kemarin. Atlaqu indallahi min rihil misr ya. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak minyak wangi misik. Tapi ini tidak bertentangan sebenarnya. Tidak bertentangan karena Nabi saw Alaihi sendiri yang yang memerintahkannya untuk kita melakukan siwak. Oleh karena itu bersiwak ini diperbolehkan. Termasuk dalam pengertian siwak di sini adalah sikat gigi. Karena tujuannya adalah untuk menghilangkan bau mulut ya. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan ketika ditanya tentang menggunakan odor, menggunakan pasta gigi. Karena pasta gigi itu tidak tahu rasanya sampai di tenggorokan. Nah, ini Sebagian ulama mengatakan untuk hadiah lebih baik ditinggalkan ketika kita sedang berpuasa. Ya, kalau kita sedang setelah selesai sahur kan tidak apa-apa karena belum terbit fajar. Karena mereka mengatakan alasan yang ini pun sebagian mengatakan demikian alasannya rasanya sampai di tenggorokan. Maka dikhawatirkan termasuk hal yang e, masuk ke dalam dalam perut kita begitu. Wallahu a'lam Berikutnya al-madmadatu wal istinsyaku berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ketika kita berwudu, diperbolehkan. Jadi waktu kita berwudu dalam keadaan puasa kita berwudu seperti biasa, akan tetapi tidak boleh terlalu dalam memasukkannya. Kita kita ketahui waktu berwudu itu Nabi perintahkan dua balik pilih syak ya. Bersungguh-sungguhlah masukkan air ketika berkumur-kumur dan ke dalam hidung itu diperintahkan. Inilah Illa antakuna iman kecuali kalau dalam keadaan berpuasa maka jangan terlalu terlalu masuk di apa ini terlalu dalam dimasukkan. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya yang menunjukkan kepada kita bahwa kita boleh berkumur-kumur. Baik itu waktu berwudu atau misalnya kita rasa mulut kita kering kita boleh berkumur-kumur asal tidak sampai tidak sampai tertelan. Termasuk yang diperbolehkan juga dalam hadis yang sahih adalah al-mubasyaratu wal kubla yakni mencium dan menyentuh istri tapi tidak berhubungan suami istri ya. Ini diperbolehkan berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa qa'im wa yubashiru wa huwa qa'im walakinnahu kana amlakakum li'irbihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istri beliau dalam keadaan beliau berpuasa dan mencium istri beliau dalam keadaan beliau berpuasa akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa menguasai menguasai nafsunya. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis lain, dalam hadis yang lain, yang hadis ini uh, eh, akan derajatnya di situ ada pengkhususan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara perbuatan ini dilakukan oleh orang yang masih muda dan orang yang sudah tua. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bagi orang yang masih muda dan membolehkan yang sudah tua. Dia mengatakan inna far yang likunasahu. Sesungguhnya orang yang tua itu dia lebih bisa menguasai menguasai dirinya. Ya, seringkat Kemudian yang kelima, tahlilul jam melakukan donor darah diperbolehkan wa darbul ibri la yuqsadu dan boleh melakukan suntikan menyuntik disuntik boleh selama suntikan tersebut tidak untuk tujuannya memberi memberi makan seperti suntikan infus itu jelas tidak boleh karena tujuannya memberi makan adapun suntikan yang lain yang tujuannya untuk obat atau yang lainnya maka ini di, diperbolehkan ini juga disebutkan dalam keterangan yang dikeluarkan oleh para ulama. Ya karena alasannya puasanya ini tidak merupakan pembatal puasa karena tidak memasuk menjadikan eh, apa ini obat tersebut masuk ke dalam perut dan juga tidak ditujukan untuk sebagai pemberi makan. Nah, Berikutnya termasuk yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa adalah hijamah, melakukan hijamah. Ini disebutkan dalam hadis yang saya berbekam ya, berbekam yang diambil darah kotornya. Rasulullah SAW apa ini disebutkan dalam hadis yang saya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'im. Rasulullah SAW melakukan hijamah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Kemudian berikutnya yang diperbolehkan juga zaukut ta'am. Zaukut ta'am ya, mencicipi makanan asal jangan sampai tertelan. Karena nanti bahaya orang berbuka puasa dan ingin menyantap makanan ternyata banyak aneh karena tidak dicicipi. Maka ini kadang-kadang diperlukan. Diperlukan agar kita tidak merasakan makanan yang aneh-aneh waktu berbuka puasa ya diterangkan dalam keterangan di sini. Ini merupakan pendapat dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Tentu saja maksudnya di sini mencicipi cuma sampai di ujung lidah, tidak sampai ke tenggorokan. Ya, disebutkan uh, dalam Sahih Bukhari dalam bentuk muallak tanpa sanat atau sanadnya terputus, tapi disambung oleh Ibnu Abi Syaibah dan al bayhaqi Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma la ba'sa an yadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa bagi orang yang berpuasa untuk mencicipi al-khal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, tidak mengapa bagi orang yang berpuasa untuk mencicipi alkohol, yakni juga atau makanan yang lainnya selama tidak masuk ke dalam tenggorokannya. Alhamdulillah. Nah, selama tidak masuk ke dalam tenggorokannya, wa dalam keadaan dia dia berpuasa ini adalah ucapannya sahabat yang mulia Ibn Abbas dan tidak diketahui ada sahabat lain yang memiliki beliau. Ya, dan tentu saja ini perkara yang diperbolehkan karena hajat ya. Karena hajat manusia untuk mencicipi makanan, apalagi yang eh, memasak untuk berbuka puasa ini dibutuhkan, maka syariat yang agung memberikan keringanan hal tersebut karena minimal merupakan kebutuhan manusia. Termasuk yang diperbolehkan juga alkohol waktu waktu mana lima, lima ya disuruh lain, ya diperbolehkan memakai celak atau memakai gas mata ya dan yang semisalnya yang dimasukkan ke dalam mata ini juga diperbolehkan berdasarkan pendapat yang yang sahih ya yang disebutkan oleh dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya. Berikutnya juga termasuk yang diperbolehkan adalah menyiram kepala dengan air dingin atau mandi. Mandi tanpa alasan pun cuma sekedar untuk berdiri apa ini mendinginkan diri apalagi kalau waktu panas di bulan Ramadan ini diperbolehkan. Tidak ada kemakruhan sama sekali. Ya ini seperti yang dilakukan oleh beberapa sahabat di antaranya Ibnu Umar ya dalam Sahih Bukhari Ibnu Umar melakukannya juga ucapan dari Al Hasan Al Basri la tasbil mafdhi wa tabarrud lisahib tidak mengapa untuk melakukan umur kumur atau mendinginkan diri bagi orang yang berpuasa ini tidak tidak merupakan larangan dan tidak dimakruhkan sama sekali bagi orang yang berpuasa. Ya kemudian Eh, penjelasan yang berhubungan dengan orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena udur yang ada pada mereka yang pertama adalah musafir. Ini jelas ya, surat Al-Baqarah ayat 185. man kana mariyatan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin pohon ya. para siapa yang sakit atau sedang bersafar maka dia boleh menggantinya pada hari yang lain. Perhatikan di sini Allah menyebutkan yang menjadi sebab diperbolehkannya adalah karena safar. Jadi tidak berhubungan dengan masalah safarnya itu pakai pesawat atau pakai yang lainnya, safarnya itu berat atau tidak, maka ini tidak ada hubungannya. Bagi yang bersafar, yang sedang melakukan safar, maka diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa Meskipun mungkin dia tidak merasakan berat sama sekali. Ini diperbolehkan hukumnya. Akan tetapi, akan tetapi yang berhubungan dengan keutamaan bagi orang yang sedang bersabar kemudian dia tidak merasakan keberatan. Apakah yang lebih utama baginya berpuasa atau tidak berpuasa? Setelah tadi kita ketahui bahwa dia itu boleh untuk tidak berpuasa, maka yang lebih utama adalah yang sesuai dengan keadaannya yang sesuai dengan keadaannya. Disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Salah seorang sahabat yang mulia bertanya kepada Rasulullah SAW, Aku mufis safar? Apakah aku berpuasa ketika aku sedang safar? Rasulullah SAW bersabda, Sum in syi'ta wa akhir in syi'ta. Berpuasalah kalau kamu ingin dan berbukalah kalau kamu kamu menginginkan. Juga hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, safar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, falam ya'ib ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir wa al-muftiru 'ala as Aku pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, maka orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela yang tidak berpuasa sebagaimana yang tidak berpuasa juga tidak mencela yang berpuasa. Jadi ini <clears throat> menunjukkan kebolehannya, menunjukkan kebolehannya dan tentu saja bagi orang yang e, merasa berat ketika dia safar untuk melaksanakan ibadah puasa, maka lebih utama baginya untuk <clears throat> untuk meninggalkan atau tidak berpuasa dan melakukan rusuh keringanan dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu Inilah makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, laisa minal birri asyamu fi safar ya, tidaklah termasuk kebaikan berpuasa pada pada waktu safar. Dan juga keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yuhibbu an tuqtar ruhasuhu kama yakrahu an tuqta maksiatuhu. Allah itu senang kalau kita melakukan keringanan-keringanan yang diberikannya, sebagaimana dia membenci kalau kita melakukan perbuatan maksiat kepadanya. Tapi bagi yang dia itu muda dan dia khawatirkan kalau seandainya dia berbuka pada waktu itu sehingga dia harus mengganti pada hari yang lain yang baginya berat karena berpuasa sama kaum muslimin secara bersama-sama lebih ringan dibandingkan berpuasa sendiri. Orang yang seperti ini kalau dikhawatirkan nanti dia berat, nanti juga banyak kesibukan yang menghalanginya, sementara tidak ada keberatan baginya untuk berpuasa pada waktu safar, maka ini dianjurkan baginya untuk lebih utama melaksanakan puasa dalam keadaan safar yang seperti seperti ini. Kemudian orang yang sakit, <clears throat> orang yang sakit jelas ya, ini juga diperbolehkan. <clears throat> Tentu saja pengertian sakit di sini adalah sakit yang jika dia berpuasa akan membahayakan dirinya atau menambah penyakitnya. Jadi membahayakan dirinya, menambah penyakitnya dengan puasa atau dengan berpuasa itu akan menjadikan tertunda kesembuhannya. Itu diperbolehkan. Jadi pertama, kalau puasa itu membahayakan. Ini jelas diberi uzur dia. Yang kedua, puasa itu menambah penyakitnya. Ini juga diberi uzur. Dan yang ketiga, kalau puasa itu menjadikan tertunda kesembuhannya, ini juga diberi diberi udur. Jadi inilah kriterianya puasa yang diperbolehkan. Apa ini? Sakit yang dengannya diberi udur seseorang untuk tidak berpuasa tapi dia mengganti di hari di hari yang lain. <clears throat> Ya sekarang al-haid dan nufasa. Al-haid dan nufasa, wanita yang sedang haid dan nifas, ini juga berdasarkan ijma kesepakatan para ulama bahwa mereka tidak boleh dilaksanakan puasa dan tidak sah jika mereka lakukan dan mereka wajib untuk menggantinya di hari di hari yang lain ketika mereka telah suci. Kemudian berikutnya Asy-Syekhul Kabir Al-Fani wal Mar'atul Ajuz. Kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah sangat tua, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ini <clears throat> jelas termasuk orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah wa 'alal yutifunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melakukannya, maka dia membayar fidyah ya dengan memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin dengan memberikan bahan makanan berupa beras yaitu apa ini nisfu sok, setengah sok ya, setengahnya zakat fitrah atau memberi makan yang sudah jadi kepada orang miskin seperti diterangkan oleh Ibn Abbas ya wa huwa syekhul kabir alladhi la yastati'u siyama fa yuftir wa yut'imu an kulli yawmin miskinan bisata'in min amta yaitu dia ini adalah orang tua renta yang tidak mampu berpuasa maka dia boleh berbuka dan menggantinya dengan memberi makan setiap hari dia meninggalkan puasa bagi seorang miskin yaitu sekedar atau dengan ukuran ribu sok setengah sok dari gandum. Ya dari gandum. Setengah sok itu ya sebenarnya kalau zakat fitrah itu satu sok, kalau ya, apa ini kalau namanya fidyah itu setengahnya berarti. Ya kurang lebih sekitar berapa? Uh, kalau zakat itu tiga kilo. Ya berarti satu, satu setengah gitu. Ya. Itu juga dengan hati-hatinya ya. Iya. <clears throat> Nah ini uh, yang diberi keringanan. Setelah itu al-hamil wal murdi. Al-hamil wal murdi ini termasuk yang diperselisihkan seperti yang saya terangkan pada pertemuan kemarin. Orang wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang sedang hamil dan menyusui ini <clears throat> perkaranya panjang. Apakah dia digolongkan sebagai orang yang sakit sehingga ketika dia mengkhawatirkan dirinya dengan berpuasa atau mengkhawatirkan anak yang dikandungnya dia kemudian memperebutkan puasa dan <clears throat> menggantinya di hari yang lain atau dia ini termasuk digolongkan seperti orang tua renta yang cukup dengan membayar fidyah saja. Ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama dan saya ringkas saja uh, pendapat para ulama dalam masalah ini ada yang mengatakan mereka itu seperti orang sakit dia meninggalkan puasa kemudian menggantinya di hari yang lain. <clears throat> Kemudian ada yang membagi dengan lebih terperinci kalau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, orang hamil menyusui kadang-kadang apa yang orang yang hamil kadang-kadang dia mengkhawatirkan dirinya, bukan untuk anaknya. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya, maka dia seperti orang sakit, berbuka puasa dan nanti menggantinya di hari yang lain. Kalau dia mengkhawatirkan anaknya, itu dia berbuka puasa, menggantinya di hari yang lain dan juga membayar fidyah. Ini ada pendapat demikian. Jadi pendapat ini berat ya dan untuk membedakan saya khawatir terhadap diri saya atau anak saya itu tanya kepada kepada dokter dan tidak mudah untuk mengetahuinya. Pendapat dari beberapa sahabat yang mengucapkan hal ini, yang menerangkan tentang masalah ini, itu seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dengan sanad yang sahih, mereka mengatakan bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui itu seperti orang tua yang sudah sangat rentah yaitu mereka berbuka puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin setiap hari yang dia meninggalkan puasa. Bahkan jelas-jelas dalam keterangannya Ibnu Umar, Ibnu Umar waktu ditanya atau waktu memberikan keterangan tentang masalah ini, beliau mengatakan al-hamil wal murdi tufir wala taqdi. Wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui maka dia berbuka puasa, tidak berpuasa dan tidak perlu mengkoboknya, tapi cukup dengan membayar fidyah. Jadi ini ada penegasan dari Ibnu Umar dan ini riwayat yang disahihkan oleh Ad-Darqutni dalam sunannya dan inilah pendapat yang saya secara pribadi lebih menguatkannya karena didukung oleh dua orang sahabat ya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang berpendapat demikian bagi wanita yang hamil kalau dia merasa berat maka dia tidak berpuasa, tidak berpuasa dan untuk mengganti puasanya dia tidak perlu mengkodok tapi cukup dengan membayar fidyah. Saya katakan tadi fidyah itu disebutkan dalam uh, keterangan beberapa sahabat ada dua bentuknya. Pertama dengan memberi bahan makanan kalau kita ya berat dengan disusok, setengah sok untuk satu hari berarti setengah sok itu adalah satu setengah kilogram untuk berat atau seperti yang dilakukan oleh anak bin Malik dengan memberi makan langsung. Memberi makan dengan makanan yang sudah jadi lengkap dengan lauk dan sayurnya. Jadi bisa kita menggabungkan misalnya kalau dia tidak berpuasa selama satu bulan ya gabung misalnya langsung 30 orang miskin dikumpulkan, dicari makan sampai kenyang dengan makanan yang yang layak yang biasa dimakan oleh seseorang di rumahnya. Gitu. Wallah alam itu adalah pendapat yang lebih kuat Ya, kita ringkas karena e, masih ada pembahasan yang berhubungan dengan e, berbuka puasa. Berbuka puasa, ya sudah kita bahas tadi, waktunya sampai matahari terbenam, yaitu dengan tenggelamnya lingkaran matahari. Kemudian anjuran untuk mensegerakan, menyegerakan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Tentu saja maksudnya menyegerakan di sini ya pas, pas waktunya masuk gitu ya. Oleh karena itu keliru kalau sampai dibuat jadwal yang sengaja mengakhirkan azan ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan sengaja mengakhirkan azan dan alasan puasa tidak dibenarkan. Kalau sudah waktunya terbenam matahari maka langsung dikumandangkan azan agar kaum muslimin bisa bersegera berbuka puasa. Termasuk yang jadi muadzin jangan makan dulu, minum saja secukupnya baru melakukan azan agar saudara-saudaranya juga bisa menjalankan keutamaan keutamaan tersebut. Kalau tidak kuat ya